Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din Wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Para pendengar Radio Raja Para pemirsa Raja TV Dimanapun anda berada Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Azza wa Jalla dengan cucuran dan limpahan karunia dan nikmatnya semata hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala masih tetap memberikan kepada kita kesempatan untuk berupaya memperbaiki amal saleh berupaya bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala berupaya mengisi hari-hari kita, waktu kita, umur kita dengan segala macam bentuk perkara-perkara yang mendatangkan manfaat dalam urusan akhir kita dan urusan dunia kita. Semoga salawat salam tercurah kepada junjungan kita Nabiul Rahmah Syafi'un Musyafa' Muhammad wa ala alihi kepada Muhammad bin Abdullah kepada para warganya kepada para sahabatnya kepada para tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Para pemirsa Raja TV dan para pendengar di Raja dimanapun Anda berada, kita melihat banyaknya berbagai macam kasus rumah tangga yang berakibat terjadinya berbagai macam bentuk kasus-kasus perceraian. Dan hal ini bukanlah hanya di negeri kita saja, bahkan sudah menjadi ngetren tradisi ini pun banyak terjadi di negeri-negeri Islam lainnya dan tentunya perceraian itu dalam Islam adalah sesuatu yang merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh kedua pasangan tatkala segala macam jalan buntu memang ada terdapat hadis-hadis yang banyak mengenai masalah perceraian ini. Tetapi kebanyakannya adalah hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang tidak dapat dijadikan sebagai hujah. Di antaranya hadis Abu Ghadu al-halal ilallahi talak. Perkara-perkara yang paling Allah murkai daripada perkara yang halal adalah tolak. Hadis ini adalah hadis yang dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu tabaraka taala dalam sesilahnya. Tetapi ada satu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah tabaraka taala yang menunjukkan kepada kita bahwasanya perkara tolak ini adalah perkara besar dalam kehidupan anak manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang syaitan iblis, "Inna asy-syaitana yada'u 'arsyahu al ma'." Sesungguhnya syaitan itu telah meletakkan singgasananya di atas air thumma yab'athu sarayahu. Kemudian syaitan ini akan mengirimkan bala tentaranya untuk menggoda manusia. Thumma ba'atha sarayahu nas. indahu manzilatan a'zamuhum indahu fitnah. Kata Rasulullah SAW, maka yang paling dekat kedudukannya di sisi syaitan ataupun iblis ini adalah yang paling dahsyat fitnahnya terhadap manusia semakin hebat, semakin kuat godaannya fitnahnya terhadap manusia, semakin dekatlah dia kepada syaitan, kepada iblis. Berkata Rasulullah SAW, Yaji'u ahaduhum fayaqulu ma ziltu bifulanin hatta taraktuhu wa huwa yaqulu kada wa kada. Datanglah salah seorang bala tentara syaitan, melaporkan kepada syaitan. Bahwasanya dia telah berhasil menggoda si fulan sehingga akhirnya si fulan mengatakan seperti ini seperti itu berupa kejelekan mungkin berdusta mungkin ghibah dan seterusnya artinya dia merasa berhasil telah menggoda si fulan hingga akhirnya orang tersebut mengatakan apa-apa yang tidak hak mengatakan perkataan-perkataan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala fayaqulu iblis maka berkatalah iblis dan iblis adalah induk daripada segala macam bentuk keburukan. Semua bangsa jin yang membangkang, maka dia adalah pengikut iblis. Berkata iblis, fayaqulu iblis, la wallahi ma sana'ta syai'an. Tidak ada. Sama sekali apa yang kau lakukan ini enggak ada artinya. Engkau belum membuat apapun juga demi Allah. Dan di sini kata-kata wallahi menunjukkan kepada kita bahwa iblis pun bersumpah dengan nama Allah dan iblis pun mengakui eksistensi Allah sebagai Tuhan pencipta alam semesta yang berhak disembah dan diibadati. Artinya iblis tidak mengingkari, mengingkari uluhiyah Allah tabaraka taala. Sehingga dia berkata, "Tidak, Allahi, engkau belum melakukan apapun juga." Wa wahduhum ahaduhum fayaqulu taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa bain ahli. Tak lama kemudian datanglah bala tentara syaitan lainnya dan dia melaporkan kepada iblis, sesungguhnya dia telah berhasil menceraikan antara seseorang dengan istrinya. Qala fayuqarribuhu wa yudnihi wa yaltazimu. Berkata Rasulullah, maka iblis mendekatkan bala tentaranya ini, menundukkannya di sisinya dan rapat dengannya bersamanya. Wa berkatalah iblis, "Na'am anta." atau ni'ma anta ya engkaulah yang kuinginkan. Atau alangkah baiknya apa yang telah kau lakukan. Hadis rawah muslim. Hadis yang mulia ini menggambarkan kepada kita para pemirsa di rumah dan para pendengar di rumah betapa iblis mencintai perpisahan antara seorang laki-laki dengan istrinya. Bahkan dia menjadikan bahwasanya memecah belah antara suami dan istri adalah merupakan target utama Kenapa demikian? Karena kita mengetahui bahwasanya bangunan masyarakat itu adalah merupakan yakni rangkaian daripada rumah tangga rumah tangga. Ketika rumah tangga rusak, maka masyarakat pun akan rusak. Ketika rumah tangga rusak, maka anak-anak pun akan rusak. Ketika rumah tangga rusak, maka hubungan antara kedua belah pihak pun akan menjadi rusak. Subhanallah. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya perceraian adalah bukan perkara yang gampang, tapi dia perkara yang dicintai oleh iblis. Dan kaidah kita bahwasanya apa yang dicintai iblis dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperintahkan untuk menyelesaikan langkah-langkah syaitan, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Artinya apa yang dibenci iblis haram bagi kita untuk yakni melakukannya. Dan dalam Al-Quran Al-Karim Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan juga kepada kita tentang perkara sihir. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang malaikat Harut dan Marut. Ya Allah subhanahu wa ta'ala pernah turunkan sebagai ujian bagi manusia. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ bainal mar'i wa maka mereka mempelajari daripada kedua malaikat ini apa-apa yang dapat memisahkan antara seseorang dengan istrinya, dengan pasangannya. Dan ini menunjukkan kepada kita sihir adalah merupakan kekufuran yang besar. Dan efek daripada sihir ini, di antara target para tukang sihir, tukang tenung, adalah berusaha menghancurkan rumah tangga manusia. Dan ini adalah landasan kuat bagi kita tentang perkara perceraian, walaupun hukum asalnya dia akan menjadi solusi terbaik dalam suatu keadaan, tapi jika ditempatkan pada tempat yang tidak yang tidak layak, maka dia akan menjadi bumerang, akan menjadi yakni alat penghancur bagi rumah tangga tersebut, bagi anak-anak, bagi masyarakat dan seterusnya. Subhanallah. Para pendengar di roja di rumah juga para pemirsa TV Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah sehendaknya setiap orang berupaya untuk menjaga kelanggengan rumah tangganya. Walaupun kita mengetahui terkadang kita membaca sejarah ada nabi yang menceraikan istrinya sebagaimana Ismail. Dan juga kita membaca sejarah ada sebagian sahabat yang menceraikan istrinya tetapi kita katakan itu adalah perkara terakhir, solusi terakhir. Dan dalam pernikahan Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kita fase-fase dalam rumah tangga untuk perbaiki keadaan sebelum diputuskan bercerai. Dalam agama kita Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada para suami yang ingin mendidik istrinya tatkala sang istri lihat tampak padanya ciri-ciri nusyuz atau merasa lebih tinggi daripada suaminya, Allah katakan fa'idhuhunna. Tahapan pertama adalah nasihati mereka. Fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji. Andai kata sang istri tidak mempan dengan nasihat, maka fase berikutnya adalah wahjuruhunna fil madaji. Yang artinya hendaklah kalian menjauhinya di ranjang-ranjang. Berpisah ranjang, jangan gauli mereka karena terkadang wanita tidak mempan dengan nasihat, mempan dengan perilaku ini. Fa'idhuhunna wajuruhunna fil madhaji, wadribuhunna. Dan terkadang fase kedua pun tidak mempan. Maka dalam agama Allah Subhanahu wa taala bolehkan seorang laki-laki memukul istrinya. Pukulan mendidik bukan untuk menyakiti. Dorban ghair mubarrah. Pukulan yang tidak meninggalkan bekas, kata para ulama dengan kayu siwak atau satu lidi atau dengan bantal dan sejenisnya. Wadribuhunna. Ini adalah fase-fase untuk memperbaiki sang istri. Dan tentunya hari ini akan menjadi perbincangan kaum feminis bagaimana Al-Qur'an membolehkan seorang laki-laki memukul wanita, memukul istrinya. Tapi sungguh dalam Islam memukul tersebut bukanlah untuk menyakiti. Maka haram hukumnya menyakiti. Memukul itu mafsadatnya lebih ringan dibandingkan perceraian. Dan Islam membolehkan hal ini karena melihat efeknya bahwasanya andai kata bercerai lebih dahsyat daripada seorang suami itu memberikan didikan pendidikan kepada istrinya, memukul istrinya dengan pukulan tentunya yang tidak memberikan efek penyakit tubuh dan seterusnya. Dan dalam Islam andai kata berbenturan dua perkara kerusakan tidaklah dipilih kerusakan yang lebih ringan. Oleh karena itu dalam Islam dibolehkan. Walaupun dibolehkan bukanlah itu yang terbaik karena Rasulullah SAW mengatakan, tatkala datang wanita-wanita mengadukan kepada Rasulullah, suami-suami mereka ringan tangan berkata Rasulullah, "Ulaika laisa bikhiyarikum." Mereka itu bukanlah orang-orang yang terbaik di antara kalian. Andai kata hal ini juga tidaklah mempan, Allah Subhanahu wa taala ajarkan kita untuk naik pada fase berikutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha." Ini yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Andai kata masih mental hal ini, maka fase berikutnya adalah masing-masing istri memilih seseorang yang diamanahkan dari keluarganya, suami memilih seorang yang diamanahkan dari keluarganya, kemudian mereka berunding, kedua belah pihak ini berunding. Utusan daripada pihak istri dan utusan daripada pihak suami. Ini rida islahan yuafiqillahu bainahuma. Kata Allah, andai kata keduanya ingin berdamai, ini saya Allah SWT mudahkan, berikan taufik agar keduanya berdamai. Subhanallah. Karena selalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasulhu khairun. Damai itu lebih baik daripada bercerai. Wa uhdiratil anfusus syuha walaupun diri itu dihadiri sifat kikir tetapi yang namanya damai sang istri rela melepaskan sebagian hak-haknya, misalnya melepaskan sebagian malamnya atau uang belanjanya, itu lebih baik daripada terjadinya perceraian. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in khafat min ba'liha nusyuzan fala junah alaihi ma'an yusliha bainahuma sulha wa sulhu khairun andai kata sang istri melihat khawatir suaminya tampak seolah-olah akan melepaskannya menceraikannya maka tidak mengapa seandainya dia berupaya berdamai dengan suaminya dengan mengurangi sebagian hak-haknya selama memang dia masih terikat dengan tali pernikahan dengan suaminya sebagaimana dikatakan oleh yakni ahli tafsir tatkala saudah melihat dan khawatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceraikannya karena saudara telah tua. Maka ketika itu saudara radhiyallahu anhu ardhaha mengatakan kepada Nabi yang mulia sallallahu bahwasanya dia tidak lagi membutuhkan malam dan dia hibahkan malamnya kepada Aisyah radhiyallahu tabaraka taala anha wardhaha. Ini tahapan berikutnya. Kemudian andai kata memang Allah taala tidak ada jalan lain yang harus ditempuh kecuali harus bercerai, maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kepada kita solusi bahwasanya cerai itu dibagi Allah menjadi tiga tahapan. Kata Allah Tabaraka taala, talaku marratan." Talak itu bercerai itu dua periode. Yang pertama adalah talak rajih. Yang mana sang suami masih boleh kembali kepada istrinya. Boleh jadi setelah terjadi talak satu perceraian yang pertama, masing-masing mereka berpisah, masing-masing memikirkan ulang lagi muhasabah diri, melihat dampak-dampak negatif dari perceraian antara keduanya. Boleh jadi akhirnya keduanya pun paham, akhirnya kemudian keduanya ingin kembali bersatu, Allah Subhanahu wa taala mudahkan, ringankan dalam hal ini. Selama sang wanita belum selesai masa iddahnya, sang suami boleh rujuk kepada istrinya. Rujuk kepada istrinya baik dengan perkataan saya rujuk kepadamu ataupun dengan perbuatan dia mencampur istrinya dia anggap rujuk. Subhanallah. Dan masih ada dua kali lagi. Andai kata terjadi kembali gejolak dalam rumah tangga. Sehingga akhirnya jalan terakhir adalah bercerai Allah Subhanahu wa taala masih berikan lagi. Adapun yang kedua, talak yang kedua, masih ada peluang untuk kembali sekali lagi. Allah Akbar. Dan ini Allah Subhanahu wa taala buat bukan sembarangan. Intinya agar setiap orang berpikir kembali. Bahkan jika habis masa iddah seorang wanita, setelah tiga kali suci ternyata sang suami nggak merujuk kembali kepadanya lepaslah pernikahan mereka sang wanitanya halal untuk dinikahi laki-laki lain ya tetapi andai kata sang suami ingin kembali kepadanya boleh dengan catatan harus dibuat yakni mahar yang baru akad yang baru ya pernikahan baru subhanallah tetapi andai kita telah jatuh talak yang ketiga dan ini adalah talak yang namanya talak bain maka ketika itu juga lepaslah sang wanita ini bukan lagi menjadi istri bagi sang suami tersebut. Tali pernikahan mereka pun terurai dan wanita ini tidak boleh menikah kembali kepada suaminya yang pertama ini sampai dia menikah dengan laki-laki lain, kemudian diceraikan oleh laki-laki tersebut, barulah boleh rujuk kembali. Subhanallah. Ini semua menggambarkan kepada kita bahwa dalam Islam perceraian bukanlah perkara yang mudah. Bahkan para ulama sepakat Andai kata perceraian dijatuhkan dalam keadaan sang suami marah yang bersangatan, maka tidak dianggap cerainya. Kata Rasulullah SAW, La talaqa Tidaklah ada talak dalam kondisi akal terkunci. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala membagi marah menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah marah yang bersangatan. Marah yang bersangatan membuat seseorang terkunci akalnya. Nggak tahu apa yang diucapkan karena kemarahan. Andai kata dijatuhkan talak dalam kondisi marah, nggak dianggap talaknya. Subhanallah. Yang kedua adalah marah yang tidak bersangatan. Marah yang sekedarnya saja. Andai kata dijatuhkan talak pada kondisi kedua ini, maka yang rajih bahwasanya talaknya terjadi. Dan yang ketiga adalah keadaan yang di tengah. Antara marah yang bersangatan dan marah yang biasa pertengahan. Dan yang rajih kata Ibnu Qayyim rahimahullah tabaraka taala, yang ketiga ini pun akan dimasukkan ke dalam golongan yang pertama talak yang nggak berlaku. Jadi yang berlaku hanya dalam kondisi ketika dia marah yang tidak bersangatan marah biasa. Kemudian dalam Islam talak juga dibagi ulama menjadi talak bid'i, ada talak yang sunni, ada talak yang dilarang. Agar seorang laki-laki nggak sembarang mentalak. Para ulama telah menyebutkan bahwasanya dilarang seseorang suami menceraikan istrinya ketika istrinya dalam kondisi haid. Karena itulah Rasulullah SAW memerintahkan Abdullah bin Umar untuk kembali kepada istrinya. Karena dia menceraikan istri dalam kondisi haid. Artinya enggak sembarangan. Andai kata sang suami mau menceraikan istri dia tunggu terlebih dahulu istrinya sampai suci. Ketika suci tidak disentuh, barulah boleh dijatuhkan talak tersebut. Maka talak dalam kondisi haid adalah talak yang bid'ah, yang terlarang, yang menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mentahkan kita untuk melakukan talak dengan cara yang benar. Fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Talaklah mereka dengan menunggu masa iddah mereka. Maksudnya hendaklah dilakukan talak dengan cara yang benar. Subhanallah. Kemudian tidak boleh pula seorang suami mentalak istrinya tatkala dia telah mencampuri istrinya. Artinya nggak boleh sembarangan. Misalnya tadi malam dia berhubungan dengan istrinya, maka haram baginya ketika di pagi hari menceraikan istrinya. Nggak boleh. Sampai dia menunggu istrinya ini haid. Setelah istrinya haid suci, ketika suci inilah dia jatuhkan talak. Subhanallah. Ini talak disebut dengan nama talak yang bid'i, yang bid'ah. Jadi apa itu talak sunnah? Talak sunnah adalah talak yang dilakukan ketika sang suami ya menjatuhkan talak tersebut istrinya dalam keadaan suci, bukan dalam keadaan haid dan bukan dalam keadaan disentuh oleh olehnya. Belum dicampuri. Ini adalah talak yang sunnah. Walaupun para ulama juga mensahkan talak menjatuhkan ketika sang istri dalam keadaan hamil. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, oleh karena itu kita melihat dalam hal ini, tolak ini bukanlah perkara yang mudah. Subhanallah. Kenapa? Karena dia adalah sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan anak manusia. Yang anda kata terburai akan datang berbagai macam bentuk, yang dampak-dampak yang negatif. Dan insyaallah Allah taala kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan menguraikan sebab-sebab terjadinya tolak. Kenapa talak bisa terjadi? Dan kita berupaya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala pula semoga kita dapat menjelaskan yakni apa solusinya bagi setiap sebab tersebut. Ada sebab-sebab yang berkaitan dengan sebab umum antara suami dan istri. Ya. Yang pertama adalah yang pertama kenapa tolak terjadi? karena tidak adanya persepsi yang benar tujuan seseorang ketika menikah. Ya. Terkadang antara suami dan istri ketika mereka ingin mengikatkan diri mereka dengan tali pernikahan, dia nggak tahu kenapa dia harus menikah. Boleh saja dia melihat orang-orang mulai menikah, dia pun menikah. Dia nggak tahu tujuan dalam menikah. Sungguh ketika seorang tidak tahu tujuan dalam menikah, maka dia tentu akan tidak memiliki persiapan untuk menikah. Boleh jadi dia nggak tahu apa hak-haknya. Boleh jadi dia nggak tahu apa kewajiban-kewajibannya. Dan biasanya orang yang terjun dalam suatu perkara tanpa ilmu, niscaya dia akan terjun dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Boleh saja ketika dia telah yakni menyelami bahtera pernikahan dengan dengan istrinya, subhanallah ternyata dia nggak paham apa-apa yang menjadi tujuan dan target dalam Islam. Kenapa dia harus menikah? Bagaimana cara dia menikah? Bagaimana cara dia memilih pasangan? Kejahilan inilah yang akan mendatangkan berbagai macam bala bencana yang akhirnya membuat terburailah atau terulailah tali pernikahan tersebut. Subhanallah. Sebagian orang ada yang tujuannya menikah hanyalah sekedar untuk melampiaskan syahwatnya. Dia tidak tahu tujuan-tujuan dalam Islam. Dalam Islam Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita agar menjadikan segala sesuatu dalam kehidupan kita ini sarana-sarana yang mubah sebagai sarana ibadah agar dapat membuat kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam kitab yang mulia di antara tujuan pernikahan adalah waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah menjadikan antara kalian adanya rasa mawaddah dan rahmat. Ada adanya rasa cinta, cinta kasih dan kasih sayang. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan litaskunu ilaiha agar kalian tentram dengannya. Di antara tujuan pernikahan adalah agar sang suami menjadi tentram dengan adanya istri dan demikian pula sang istri menjadi tentram dengan adanya suami. Maka tujuan pernikahan adalah mencari ketentraman, ketenangan. Karena sungguh sang suami membutuhkan seorang wanita yang senantiasa menyertainya, merawatnya, yang dapat menjadi pelampiasan syahwatnya. Demikian pula sebaliknya. Dan kita melihat bahwasanya laki-laki itu ketika Allah swt wa menciptakan Adam dengan seutuhnya Allah Subhanahu wa taala ambil dari tulang rusuk Adam sebelah kiri. Dari situlah Allah Subhanahu wa taala ciptakan Hawa. Dan tentunya ini menunjukkan kepada kita sang laki-laki itu tidak akan pernah sempurna tanpa ada seorang wanita. Karena wanita adalah bagian daripada tubuhnya sendiri. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala telah memfitrahkan bahwasanya laki-laki akan senantiasa mencari wanita. Dan Allah fitrahkan juga senantiasa wanita membutuhkan pria. Subhanallah. Karena itulah Allah SWT ikat dengan tali pernikahan yang sah agar terhindar mereka daripada yakni perzinahan ia dan bila dan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun faktor yang kedua yang menjadi sebab banyaknya terjadi kasus perceraian adalah yakni tidak bijaknya ketika memilih pasangan hidup. Subhanallah. Rasulullah SAW menyebutkan tungkahul mar'atu arba'in. Wanita itu dinikahi biasanya karena empat faktor limaliha wa li hasabiha wa jamaliha wa diniha. Biasanya wanita itu nikahi karena empat hal. Terkadang karena faktor hartanya. Banyak orang-orang tertarik kepada seorang karena hartanya. Bahkan terkadang dia tidak melihat fase umur yang jauh. Mungkin telah tua laki-laki tersebut atau telah tua perempuan tersebut karena punya harta akhirnya dia menikah. Karena tujuannya adalah harta. Lima ya, biasanya pernikahan ini enggak langgang pernikahan yang datang yakni tujuan tujuannya adalah untuk harta biasanya nggak langgeng ketika harta ini pergi maka pernikahan pun akan hilang sebagian orang menikah murni karena hasab dihasabiha keturunannya ya karena dia memiliki keturunan yang baik mungkin keturunan keturunan Siri keturunan Arab atau keturunan Raden dan seterusnya dan sebagian orang menikah karena kecantikan ini adalah hal-hal yang wajar tetapi kata Rasulullah SAW, "Fadfar bidzatid din yadak." Maka pilihlah hendaklah engkau beruntung dengan memilih perempuan yang memiliki agama yang baik niscaya akan bahagialah dirimu. Maka di antara sebab kenapa terjadi perceraian terkala sang suami ini tidaklah bijak memilih istrinya. Demikian pula terkala sang istri menerima sang suami tanpa melihat terlebih dahulu, tanpa mengetahui bagaimana akhlaknya, bagaimana agamanya. Dan Rasulullah SAW telah memberikan kepada kita panduan dalam memilih pasangan hidup. Berkata Rasulullah SAW, "Jika ataku man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Andailah datang kepada kalian seorang yang kalian rela terhadap agamanya wa khuluquhu dan akhlaknya fazawwijuhu, maka nikahkanlah dia. Maka Allah yakni maka Rasulullah SAW menjadikan dua standar untuk menentukan seorang itu baik layak menjadi pasangan seseorang yang pertama adalah baiknya agama. Baiknya agama ditandai dengan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengerjakan salatnya, dia mengerjakan puasa, dia mengerjakan perintah-perintah Allah yang lain, dia berusaha menjauhi larangan Allah SWT lain. Ini baik agamanya. Dia berhijab jika dia seorang perempuan, dia berjilbab, menutup auratnya. Ini ciri-ciri baik agamanya. Kemudian kata Rasulullah SAW, apakah cukup hanya agama? Tidak. Tapi yang kedua adalah wa khuluquhu, akhlaknya. Karena terkadang orang baik dari sisi muamalatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia jaga salatnya, dia jaga puasanya, dia berhijab, tapi jelek akhlaknya. Lisannya kotor, lisannya selalu menggibah, mungkin dia selalu menyakiti tangga, mungkin dia andai kata hutang gak bayar, mungkin bermasalah dalam perkara muamalah dan seterusnya, mungkin dia menipu. Maka Rasulullah SAW menetapkan kepada kita standar memilih pasangan hidup yang baik adalah dengan dua perkara. Yang pertama adalah dinahu, agamanya baik. Itu akan tampak bagaimana dia berupaya mengerjakan perintah-perintah Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah akhlaknya baik. Kata Rasulullah SAW, "Idza atakum man taradawna dinahu khuluquhu fazawwijuhu wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid." Andai kata hal ini enggak dijalankan, Artinya memilih pasangan sembarang. Yang penting cantik, yang penting kaya, yang penting keturunannya baik, agama nomor sekian nanti saya bisa perbaikan seterusnya. Ini bahaya. Membahayakan. Akhirnya ketika menikah dia subhanallah nggak bisa mendukung sang istri. Atau sebaliknya, sang istri nggak pernah sholat, sang istri nggak mau berhijab, nggak mau berjilbab, keluar dengan pakaian yang memamerkan auratnya. Demikian juga sang istri melihat sang suaminya nggak salat, suami suami yang nggak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ini akan membuat sebab akhirnya terjadilah perceraian. Oleh karena itulah diantara hak seorang anak sebagaimana kata Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Tuhfatul Maulud, hak seorang anak sebelum dia ada di bumi ini adalah dia berhak untuk dicarikan ibu yang saleh. Subhanallah. Para pendengar Radio Roja dan para pemirsa TV Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pun faktor berikutnya yang menjadi sebab terjadinya perceraian adalah terkadang adanya memang sihir atau berbagai macam bentuk yakni perkara-perkara yang dibawa oleh syaitan karena hasad, karena dengki akhirnya apa? sihir sebagaimana Allah katakan. Ya, fayata'allamuna minhum ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Terkadang ada seorang istri ketika melihat suaminya bagikan melihat hantu. Tiap kali dia melihat suaminya dia histeris, dia menjerit, dia panas dan seterusnya. Ini adalah faktor sihir. Subhanallah. Boleh jadi sang istri ini memiliki laki-laki yang cinta kepadanya, memiliki teman sebelumnya, pacar atau apapun namanya. Ya, dia iri ketika sang wanita ini menikah, akhirnya dia kirimkan sihir. Subhanallah. Demikian juga terkadang berlaku kepada sang suami. Sang suami melihat istrinya bagaikan melihat hantu. Akhirnya tiap kali mereka bertemu terjadilah pertengkaran dan seterusnya yang membuat akhirnya terjadilah perceraian. Ada solusi untuk perkara ini tentulah kita bukan berangkat mencari dukun ya dan billah. Sihir tidak boleh dicarikan terapinya dengan sihir yang disebut dengan nama nusyrah yang hukumnya adalah haram. Tapi hendaklah seseorang berupaya meruqyah dirinya menjampi-jampi dirinya. Dan banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala jadikan sarana untuk meruqyah. Ayat kursi, al-muawwidhatain, al-ikhlas, ya, al-Fatihah dan ayat-ayat lainnya. Ya, kemudian di antaranya adalah yang Rasulullah ajarkan berupa mandi dengan daun yang telah campurkan dengan tujuh daun ya, dengan ember yang dengan air yang telah campurkan dengan tujuh daun bidara dan seterusnya. Dan dalam hal ini banyak ulama-ulama kita menulis kitab maka tidak perlu seorang andai kata inilah keadaannya pergi ke dukun karena itu akan membuat dia kufur ya dan billah subhanallah bahkan terkadang seorang wanita karena ingin menundukkan suaminya agar suaminya tunduk kepadanya ikut kata-katanya agar sang suami tidak mencari wanita lain dan seterusnya terkadang dia nekat datang ke dukun subhanallah meminta kepada dukun sang tersebut berbagai macam bentuk azimat dan seterusnya agar sang suami tunduk kepadanya imbasnya terkadang bahkan semakin paralah rumah tangga mereka karena telah masuk pada rumah tangga mereka syaitan dengan segala macam unsur-unsurnya. Maka ini diantara sebab terjadinya perceraian. Adapun sebab lain yang menjadi sebab perceraian diantaranya adalah sifat egoisme. Egoisme yang ada pada kedua belah pihak atau satu daripada kedua belah pihak. Tidak pernah mau mengalah, subhanallah. Sang istri tidak mau mengalah, sang suami nggak mau mengalah. Sementara salafus saleh mengajarkan kepada kita, andai kata terjadi antara kedua wanita tersebut persengketaan, perselisihan, tidaklah harus ada yang mengalah di antara keduanya. Andai kata sang suami marah, maka selainnya sang istri bersabar. Andai kata sang istri marah, selainnya sang suami bersabar. Dan perceraian itu akan terjadi ketika masing-masing tidak lagi dapat menahan menahan amarahnya, menahan emosinya karena masing-masing ego mendahulukan egonya dan seterusnya. Dan dalam hal ini banyak sekali terapi-terapi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk menghindari sifat marah ini yang muncul daripada syaitan. Dan teranya anda kata seorang marah tidak dari berwudhu. anda kata dalam kondisi dia berdiri tidak dalam kondisi duduk. anda kata dia duduk tidaklah dia berbaring dan boleh saja dia meninggalkan pasangannya lebih baik sebagaimana yang terjadi dengan salafus salih Ya namanya rumah tangga tidak akan mungkin sunyi daripada perselisihan. Bahkan orang terbaik di bumi ini pun para salafus salih. Mereka juga berselisih. Kita mengetahui bahwasanya Ali suatu ketika terjadi antara Ali dan Fatimah radhiyallahu anha wardaha perselisihan. Akhirnya ketika itu Ali meninggalkan Fatimah sampai malam hari. Ya, sampai Rasulullah SAW mencari Ali dan mendapati Ali berbaring tidur di atas di atas pasir. Maka Rasulullah mengusap debu dari wajahnya dan dia katakan bangunlah wahai Abu Turab. Subhanallah. Dan ini adalah manusia terpilih. Subhanallah. Bahkan dalam Sahih Bukhari, ya, sebagaimana yang kita ketahui dalam kisah Umar, bagaimana istri Umar radhiyallahu anha wardaha menyebutkan kepada Umar perilaku istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Umar berbicara di rumah, Ternyata sang istri ikut campur dan dia marah dan dia meminta sang istrinya. Istrinya membalas. Maka Umar pun heran, kenapa engkau sekarang berani mendebatku? Maka berkatalah istrinya, Wajaban laka Ibn Khattab. Sungguh aneh engkau ini Ibn Khattab. Engkau larang istrimu untuk mendebatmu, sementara anakmu sendiri mendebat Rasulullah SAW. Sementara istri-istri Rasulullah terkadang membuat beliau marah, membaikat beliau hingga malam hari. Subhanallah. Dan ini menunjukkan kepada kita yang namanya kehidupan rumah tangga, mengumpulkan dua orang berbeda, berbagai macam latar belakang dan seterusnya, tentunya akan ada perselisihan. Andai kata keduanya masing-masing ego, tidak mampu menahan marah dan seterusnya, enggak ada yang mengalah, pastilah akan berujung dengan perceraian. ya dan billah. Adapun faktor berikutnya yang jadi sebab terjadinya perceraian adalah tidak adanya keterbukaan antara kedua belah pihak Masing-masing menyimpan masalahnya sendiri-sendiri. Sehingga akhirnya masalah menumpuk, masalah menggunung, akhirnya akumulasi masalah pun pecah. Ketika itulah terjadi perceraian. Hendaklah kedua belah pihak senantiasa terbuka dalam segala macam perkara-perkara rumah tangga mereka. Dan jangan menyembunyikan perasaan-perasaan katakan apa yang Anda senangi daripada suami Anda. Suami mengatakan apa yang disenangi daripada istrinya. Tidaklah masing-masing terbuka dalam menghadapi masalah-masalah rumah tangga mereka. Keterbukaan inilah yang akan dapat menyembatani perbedaan. Dan kita melihat banyaknya kasus perceraian terkala tidak adanya keterbukaan antara kedua belah pihak. Atau tidaklah baik dalam berdialog antara kedua belah pihak. Subhanallah. Maka dalam pernikahan dibutuhkan kebijaksanaan, dibutuhkan kedewasaan. Tidaklah masing-masing antara kedua belah pihak menghormati pasangannya, mendengarkan daripada pasangannya, apa keinginan-keinginannya. Kemudian dia pun menerangkan kepada pasangannya apa keinginannya. Dan akhirnya mereka berembuk, bermusyawarat bagaimana mengambil jalur tengah. Mengambil jalur tengah. Mengambil jalan tengah. Bagaimana andai kata si ini mengurangi sedikit daripada egonya. Mengurangi daripada ya ini tentu-tentu demikian juga pasangannya. Subhanallah. Begitulah kehidupan rumah tangga. Harus ada yang yakni mengalah, harus masing-masing mengalah. Andai kata semua mau sempurna, semua mau utuh, ketika itulah akan terjadi perceraian. Para pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala dan para pemirsa Roja TV dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara faktor terjadinya perceraian adalah ketika kedua belah pihak tidak menjalankan fungsi masing-masing kewajiban-kewajiban maupun hak-hak tidak terpenuhi. Subhanallah. Contohnya sang istri di antara kewajibannya adalah mengurus rumah suaminya. Menyiapkan pakaian suaminya dan itu adalah perkara uruf yang telah menjadi uruf kebiasaan yakni umat manusia. Sang istri menyiapkan bagi suaminya makannya, menyiapkan bagi suaminya tempat tidurnya, mengurus anak-anak suaminya dan seterusnya. Ini adalah merupakan kewajiban sang istri. Demikian juga di antara kewajiban suami adalah mencari nafkah bagi istrinya. Dia pergi keluar mencari nafkah dan dia yang wajib bertanggung jawab terhadap yakni nafkah istrinya terhadap makan, minum istrinya, pakaian, tempat tinggal dan urusan-urusan lain. Inilah merupakan kewajiban sang suami. Andai kata kedua belah pihak tidak menjalankan masing-masing kewajibannya, contohnya sang suami malas bekerja, Seorang suami enggan untuk keluar rumah mencari nafkah, dia bersantai-santai, dia berleha-leha, atau dia malah mengandalkan istrinya yang bekerja, atau bahkan dia mengandalkan gaji istrinya. Nah, Tentunya hal ini akan membuat rumah tangga mereka tidaklah langgeng. Demikian pula contohnya, andai kata sang istri, dia tidak berbenah di rumah, tidak pandai dalam mengatur yakni rumah tangga, Mungkin tiap kali suaminya datang melihat rumah bagikan kapal yang pecah. Subhanallah. Kamar-kamar berantakan, baju-baju berserakan. Dia melihat anak-anaknya pun mungkin ya carut marut, anak-anaknya mungkin pakainya telah telah kotor, nggak mandi, ingus mungkin meleleh dan seterusnya. Ya, dan hal ini adalah hal yang diabaikan oleh seorang wanita contohnya. Dan di antara faktor-faktor yang membuat seorang lalai banyak sekali di masa sekarang ini. Di antaranya adalah handphone. Handphone, jet-jet, ya, televisi, sungguh rumah tangga rumah tangga muslimin telah dapat musibah. Sekarang wallahi kita melihat sang istri sibuk dengan handphonenya, jet-jetnya, dengan WA-nya, dengan Facebook-nya, sehingga terbengkalailah anak-anak. Subhanallah. Sehingga nggak sempat nyetrika, nggak sempat untuk merapikan rumah dan seterusnya. Ketika suami pulang letih-letih, makanan nggak disiapkan, sang suami marah dan seterusnya. Ini gara-gara tidak menjalankan fungsinya dengan benar. Subhanallah. Mungkin anak-anak nggak tahu di mana keberadaan mereka. Mungkin telah senja anak-anak belum pulang ke rumah, belum mandi dan seterusnya. Ya, tidak menjalankan fungsinya. Maka ini kita ingatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap pun adalah merupakan pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya tentang apa-apa yang dia pimpin. Ya. ar rajul ra'in. Ya. Fi ahlihi. Seorang laki-laki pemimpin bagi keluarganya. Demikian juga seorang wanita. Ra'iyatun fi, fi baiti zawjiyah. Pemimpin dalam rumah suaminya. Subhanallah. Dia bertanggung jawab terhadap segala macam yang berkaitan dengan rumah tangga di rumah suaminya. Subhanallah. Ketika nggak jalan fungsi dengan baik, Subhanallah. Sang istri lalai, mungkin sebagian ibu-ibu lalai dengan sinetron-sinetron di rumah, lalai dengan acara-acara televisi, lalai dengan macam-macam sebab. Ya, terbengkalailah ini akan mendatangkan kemarahan sang suami. Demikian juga jika suami tidaklah bekerja, bermalas-malasan bekerja, tidak punya keinginan keras untuk mencari nafkah dan seterusnya, uang anak-anak yakni hutang telah keliling pinggang, mungkin uang anak sekolah belum terbayar dan seterusnya, ini akan menjadi sebab terjadinya perceraian. Subhanallah. Andai kata setiap suami bertawakal kepada Allah SWT, ikhlas, berupaya, mencari rezeki, mustahil Allah SWT akan sia-siakan harapannya. Jangankan manusia, burung saja yang bekerja, subhanallah, ketika pagi hari dia keluar mencari makan, di sore hari pulang dalam keadaan perut kenyang. Berkata Rasulullah SAW, Lau kuntum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum. Kalaulah seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebentar mana tawakal, niscaya Allah akan berikan berikan rezeki. Kama yarzuqut tayra sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung. Burung enggak sekolah. Burung enggak pernah taman SD apalagi sampai S3. Tapi burung tidak ada yang kelaparan. Bagaimana burung? Berkata Allah sebab berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yaghdu khimasan wa yaruhu bitanan." Dia pergi pada pagi hari perutnya kosong wa yaruhu bitana dan dia pulang pada sore hari perutnya kenyang. Wallahi kalaulah suami jujur kepada Allah Subhanahu wa dia keluar rumah, bertawakal, berikhtiar, pasti dia pulang bawa hasil insyaallah tabaraka Datang ke pasar, angkat-angkat barang, pikul-pikul barang, dapat uang. Subhanallah. Beli buah, kemudian dipotong-potong, dijajakan kemana-mana, dapat uang. Subhanallah. Lihatlah bagaimana Rasulullah mengentaskan kemiskinan ketika ada seorang pemuda yang meminta-minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Rasulullah sallallahu alaihi ya lebih baik salah seorang kalian ya pergi membawa kampak dan tali kemudian dia mengumpulkan kayu bakar dan kemudian menjualnya daripada dia harus meminta-minta kepada manusia. Maka Rasulullah ajarkan pemuda ini untuk membawa kapak kemudian dengan suatu tali dia pergi mencari mencari kayu bakar. Dan akhirnya pemuda ini benar-benar menjadi seorang pekerja yang ulet. Setelah seminggu dia tunjukkan kepada Nabi dia berhasil mengumpulkan uang-uang. Subhanallah. Maka tentunya ketika hak dan kewajiban ini jalan, ketika itulah akan muncul masalah. Subhanallah. Para sahabat-sahabat TV Roja <clears throat> yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara <clears throat> faktor-faktor lain yang memicu terjadinya perceraian adalah campur tangannya pihak ketiga. Subhanallah. Rumah tangga adalah rumah yang seharusnya segala macam permasalahan diselesaikan dengan kedua belah pihak. Suami dan istri dengan keterbukaan. Masing-masing menyebutkan masalah. Dan masing-masing berupaya mencari jalan keluar masalah. Ketika hal ini dilibatkan yakni orang ketiga, subhanallah. Dan apalagi orang ketiga ini nggak bijak, apalagi dia terkadang wallahi orang subhanallah Bukanlah dia menjadi pemersatu, bahkan dia menjadi pemecah belah. Subhanallah. Kadang-kadang banyak di antara bentuk cerita terjadi gara-gara diadu domba oleh orang-orang yang ketiga, pihak ketiga. Subhanallah. Bahkan terkadang itu datang daripada pihak pihak suami, pihak-pihak keluarga suami ataupun daripada pihak is, suami, keluarga istri. Subhanallah. Kadang-kadang mungkin sang ibu merasa ya tidak senang dengan menantunya, mungkin dalam pandangannya sang menantu malas dan seterusnya akhirnya dia perintahkan anaknya untuk menceraikan istrinya. Boleh saja mungkin ibu merasa yakni kurang perhatian daripada putranya, akhirnya dia memerintahkan untuk sang putra menceraikan istrinya. Subhanallah. Sebaliknya terkadang sang sang yakni sang wanita berupaya untuk membuat sang anak durhaka kepada ibunya. Banyak masalah-masalah dalam hal dalam hal ini. Subhanallah. Oleh karena itulah diantara solusi agar jangan terjadi hal ini hendaklah seorang suami dan istri ketika mereka berumah tangga berupaya tidak satu rumah dengan ibu bapaknya. Subhanallah agar mereka belajar dewasa, belajar untuk mandiri. Karena diantara sebab terjadinya pesinnya adalah ketika memang mereka ya terkadang segala macam urusan dicampuri oleh keluarga mungkin dicampuri oleh keluarga suami, mungkin dicampuri oleh keluarga istri. Bahkan boleh saja masing-masing mengadu domba. Masing-masing berupaya untuk membuat pecah rumah tangga ini. Subhanallah. Terkadang seorang bapak juga pun demikian. Mungkin dia merasa ya kecewa kepada anaknya dan seterusnya akhirnya diperintahkan sang anak untuk menceraikan istrinya. Pernah seseorang datang kepada Muhammad Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, "Wahai Imam, sesungguhnya ayahku memerintahkan aku untuk menceraikan istriku." Apa yang harus kulakukan? Maka berkatalah ketika Imam Ahmad rahimahullah, jangan kau ceraikan dia. Maka laki-lakinya berkata, wahai imam, bukankah ketika Umar bin Khattab memerintahkan Abdullah anaknya untuk menceraikan istrinya, maka Abdullah menceraikannya? Kata Imam Ahmad, iya aku tahu itu. Ayahmu itu bukanlah sebagaimana Umar. Kalau ayahmu sebagaimana Umar, kau boleh menceraikan istrimu. Subhanallah. Bahkan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah pun mengatakan bahwasanya Andai kata sang ibu memerintahkan sang anak untuk menceraikan istrinya, janganlah dipatuhi. Subhanallah. Karena nggak ada kaitan masalah, mas, yakni antara bir dan berbakti kepada kedua orang tua dengan menceraikan istrinya. Subhanallah. Maka di antara solusi tadi yang sebagaimana kita katakan, ya boleh saja, yakni ketika mereka bercampur, muncul berbagai macam masalah. Lebih baik adalah ketika keduanya berusaha tidak serumah dengan dengan orang tuanya mungkin tidak seru dengan orang tua wanita ataupun seru dengan orang tua pria. Tidaklah mereka berusaha untuk membangun rumah tangga mereka sendiri, walaupun mereka ngontrak rumah yang kecil, tapi sang suami benar-benar menjadi kepala rumah tangga, ingin independen, itu lebih baik daripada mereka tinggal di rumah yang mewah, tapi bukanlah dia menjadi kepala rumah tangga di sana. Subhanallah. Kemudian di antara bentuk yang sebab terjadinya perceraian adalah mengadu domba atau namanya anamim dalam bahasa Arab. Subhanallah. Kadang-kadang Allah Akbar Orang tanpa disadari Dia menjadi penyebabnya Penyebab bertaknya rumah tangga kaum muslimin Boleh jadi seorang suami Berjumpa dengan temannya Dan dia mungkin boleh jadi Ya Ditanya temannya bagaimana istrimu Oh aku selalu terlambat makan contohnya Maka dihasut Istri apa seperti itu Istrimu tuh nggak baik itu dia enggak sibuk dia enggak menyibukkan dirinya dengan mengurusmu lebih baik kau ceraikan dan kata-kata semacam ini subhanallah ya kadang-kadang sang istri melapor kepada temannya ketika dia melahirkan contohnya ditanya oleh temannya andai kata kau melahirkan apa yang diberikan suamimu enggak ada katanya oh memang suamimu itu pelit kikir saya andai kata saya melahirkan dia akan belikan hadiah ini belikan itu padahal suamimu itu kaya loh dan seterusnya ini adalah malu domba Subhanallah, ini larangan dalam agama. Ya kadang-kadang seorang tua mungkin anaknya jauh daripada dirinya, mungkin dapat dikunjungi anaknya sebulan sekali, dua bulan sekali, berjumpa dengan seorang tua yang lain. Dan dia bertanya, bagaimana anakmu? Oh, aku dikunjungi sebulan sekali, aku dikunjungi dua bulan sekali. Mungkin ditanggapi dengan tanggapan yang negatif. Sungguh durhaka anakmu itu. Aku dikunjungi setiap minggu. Andai kata ditanya kepadanya, berapa diberi kepadamu uang? sekedarnya berapa yang dia mampu oh anakmu durhaka dan seterusnya ini semuanya adalah mengadu domba subhanallah ya kadang-kadang dengan sengaja subhanallah seorang itu berusaha untuk membuat panas sang wanita agar menuntut banyak hal kepada suaminya ya dengan menunjukkan bahwasanya dia diberikan suaminya perhiasan dan seterusnya akhirnya terpedayalah perempuan ini pulang suaminya diminta macam-macam suaminya marah dan begitulah seterusnya. Karena itulah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man khabbaba imra'atan 'ala zawjiha." Bukanlah dari golongan kami seseorang yang merusak seorang wanita kepada suaminya, terhadap suaminya. Subhanallah, itu kan fitnah. Boleh jadi dia dari kerabat, boleh jadi dari orang lain, boleh jadi daripada teman-teman wanita tersebut. Subhanallah. Maka ini adalah merupakan yakni penyebab di antara sejumlah penyebab penyebab perceraian maka nah, hendaklah seseorang berupaya menjauhi orang-orang seperti ini. Ini orang-orang tidak baik. Tidaklah dia bersabar dengan segala macam keputusan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah tetapkan baginya. Hendaklah sang wanita bersyukur dengan segala macam bentuk pemberian suaminya dan tidak membanding-bandingkan suaminya dengan yang lain. Yang tersebab ya talak itu adalah ketika sang wanita membandingkan suaminya dengan yang lain. Dari sisi dunia dia melihat ya dia diberikan suaminya sedikit harta, yang lain diberikan banyak harta. Ini adalah penyebab yang membuat seorang akhirnya merasa tidak pernah mensyukuri nikmat suaminya. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam dalam hal ini. Kata Nabi, "Ma raaitu ma raaitu akthar uh, eh, kata Rasulullah sallallahu tasaddaqna bersedekahlah kalian fa inni kunna akthar ahli nar." Sesungguhnya aku melihat kalian yang paling banyak menjadi penghuni neraka. Bertanya mereka, lima ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, yakfurna bil ashirah Karena kalian selalu kufur kepada suami. Subhanallah. Maka, hendaklah sang wanita merasa cukup dengan apa-apa yang diberikan suaminya kepadanya. Sebaliknya sang suami pun demikian. Jangan selalu membandingkan istrinya dengan yang lain. Yang lain lebih cantik, yang lain lebih taat, yang lain lebih hebat dalam pandangan matanya. Karena biasanya yang namanya manusia merasa bahwa nikmat yang ada pada orang terlebih daripada apa yang ada padanya. Rumput tetangga akan lebih subur daripada rumput sendiri. Ya banding-bandingkan dengan si fulana, istrinya mungkin hanya bisa hafal juz sama si fulana hafal 30 juz Al-Qur'an. Ya, istrinya mungkin eh, nggak bisa bahasa Arab, si fulana bisa bahasa Arab. Akhirnya dia merasa yakni e, merasa rendah terhadap kenikmatan yang berikan kepadanya berupa istri tersebut. Karena itulah Rasulullah SAW mengatakan, la yafruku minum mu'minan Janganlah seorang laki-laki itu yakni men, yakni mencela seorang mukminah, seorang istrinya. Andai kata dia melihat daripada sesuatu kejelekan, maka pahamilah bahwasanya dia akan melihat sisi-sisi kebaikan yang ada pada istrinya yang lain. Subhanallah. Enggak ada manusia yang sempurna. Andai kata engkau melihat ada satu kejelekan pada istrimu, pasti engkau akan melihat banyaknya kebaikan-kebaikan yang lain. Maka hendaklah engkau berupaya menutup matamu daripada kejelekannya, membuka matamu lebar-lebar daripada kebaikan yang membuat engkau syukur dengan keberadaannya sisimu. Subhanallah. Para pemirsa Raja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para pendengar Radio Raja dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebagian daripada sebab-sebab terjadinya perceraian yang sungguh sebenarnya masih banyak sebab-sebab lainnya. Insyaallah tabaraka taala nanti kita akan mungkin lanjutkan dalam diskusi kita dalam forum tanya jawab. Wallahu tabaraka taala alam. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وأخذ عن الحمد لله رب العالمين 6. Jazakumullahu khairan atas materi yang telah disampaikan. Dan itulah ikhwatul Islam sesi materi kita di kesempatan siang hari ini. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui line telepon 0218236543. Adapun pesan singkat di 081317776543 di 0, dan di nomor 0819896543. Baik, eh, pertanyaan pertama kami hadirkan dari pesan singkat Ustaz yang telah masuk. Nah, Abu Yahya di Sulawesi Selatan. Ustaz, e, eh, dalam kondisi seperti apa suami dapat diterima talaknya? Karena tadi sudah dijelaskan Ketika seorang suami memberikan talak dalam kondisi marah itu tidak jatuh talak ke sana. Ya. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Talak itu akan terjadi ketika sang suami mencari istrinya dalam kondisi tidak marah. Ketika sang istri dalam keadaan suci yang belum dia sentuh. Ketika sang istri bukan dalam keadaan haid. Inilah talak yang sah jatuhnya. Walaupun demikian masih ada kesempatan rujuk Ya, andai kata dia menyesal, dia boleh rujuk kembali. Rujuk ditandai dengan perkataan, saya rujuk, selama masa idahnya belum selesai, nggak perlu adanya pembaruan akad baru, pernikahan baru, cukup dia mengatakan saya rujuk, dia kembali. Andai kata terlambat, masa idahnya selesai, dia ingin rujuk harus dengan mahar yang baru, akad yang baru. Nah. Baik, Barakallahu atas jawabannya. Baik, untuk selanjutnya kita beralih ke pertanyaan line telepon untuk pendengar maupun pemirsa yang ingin secara langsung bertanya. Kami persilakan di kesempatan siang hari ini. Baik kita sapa untuk penelpon kita yang pertama. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dari mana ini? Uh, dari Umu Siti. Umu Siti di mana? Di Jakarta. Silakan Umu. Eh, eh, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan uh, seorang istri atau seorang wanita, Ustaz, eh, Hmm? Eh, apa Anda mau bertanya apakah hadis yang mengenai wanita yang eh, berpakaian tapi telanjang, kemudian yang tato, yang ditato, kemudian menyambung rambut dan sebagainya itu di hadis Anda tidak mendapati kata tidak mencium bau surga. Namun ya. uh, apa Anda mendapatinya uh, apa uh, diharamkan gitu ya. Dilaknat. Jadi mohon penjelasan sebab uh, ada seorang istri yang kata suaminya akan diceraikan karena dikatakan bahwa uh, istrinya itu tidak bisa membawa surga apalagi masuk surga sehubungan dengan tidak taatnya kepada suami. Mohon ya. penjelasan dari hadis eh. tersebut Ustaz. Baik. Penekanannya diharam atau tidak bisa mencium bau surga Baik. demikian Hmm. Kran, nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun mengenai berpakaian tapi telanjang memang benar kata Rasulullah SAW la yajidna hal jannah wa inna riha la yujadu min masyarati kada wa kadza. Kata Rasulullah sinfani min ahli nar ada dua golongan daripada penduduk neraka alam arohuma yang saya belum lihatnya sekarang. Qaumun ma'am siyat yadribuna nabihan nas satu kaum yang memang memiliki cemeti-cemeti yang memukul manusia dengannya. Ini menunjukkan simbol tentang adanya kezaliman penguasa-penguasa. Yang kedua adalah ya nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun memilatun ru'usunna ka asnimatil bukhti al-ma'ilah perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang ya yang berjalan-jalan lenggak-lenggokkan menggoda laki-laki kepala-kepala mereka bagikan pun punuk unta kata Nabi la yajid yajidna la yajidna al-jannata wala e, la yajidna riha la yadkhulna al-jannata wala yajidna riha dia enggak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya wa inna masyarata wa inna wa inna rihaha la yujadu min masyarati kadza wa kadza walaupun sebenarnya telah dapat dicium dari jarak sekian sekian maka hadis yang mulia ini menunjukkan akan munculnya orang-orang yakni wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang dan sungguh apa yang kata, dikatakan Nabi SAW 14 sahabat silam, benar-benar kita saksikan sekarang kita melihat banyaknya wanita-wanita yang berpakaian tapi hakikatnya telanjang karena pakainya tidaklah menutup aurat ada sebagian berpakaian memang, tapi membentuk seluruh anggota tubuhnya terbentuk. Celana-celana yang ketat, baju-baju yang ketat. Sebagian memakai pakaian yang transparan sehingga apa yang di belakang pakaian tersebut tampak. Ini yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun mengenai masalah menyambung rambut, mengikir gigi, mencabut ini mencabut alis mata, mencukur alis mata, ini dalamnya adalah laknat. Ya. La'na Rasulullah al atau al mustawshimah. Rasulullah melaknat perempuan yang mentato dan perempuan yang minta ditatu. Ya. Kemudian al-wasilah wal mustawsilah. Rasulullah melaknat perempuan yang meminta untuk disambungkan rambutnya atau perempuan yang menyambungkan rambut ya untuk menipu manusia. Dibuatlah berbagai macam rambut-rambut palsu. Ya. Kemudian eh, al-washimata wal mustawshimata al wasilah wal mustawsilah wal mutafallijatil husni Rasulullah melaknat perempuan-perempuan yang mengikir giginya. Al-mughayyirati khalqallah yang mereka merubah cipta Allah Subhanahu wa taala. Dalamnya ada laknat. Dan tentunya lebih dahsyat laknat daripada sekedar haram. Ya. Oleh karena itu kewajiban seorang istri ketika seorang suaminya menyampaikan ini agama Allah, hendaklah dia patuhi. Apalagi yakni yang mengatakan itu adalah Rasulullah SAW. Ketika dia menentang suami, sebenarnya bukan suami yang ditentang, yang ditentang adalah Rasulullah SAW. Kemudian yang ditentang adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan enggak selainnya seorang wanita itu menentang, yakni Allah dan Rasulnya. Apalagi menentang suaminya, nggak layak. Subhanallah. Maka sebaiknya seorang perempuan ketika sosok mengatakan, D, ini adalah perintah Allah. Dan wajib bagi suami memberitahukan kepada istrinya, ini bukan perintah abang, tapi Allah SWT. Engkau agar berhijab, engkau berjilbab, Engkau dilarang berpakaian seperti ini, perintah Allah, perintah Rasulullah. Jangan mengedepankan perintah kita, tapi perintah Rasulnya. Ya, semoga dengan ilmu tersebut sang sang istri akan dapat berubah. Andai kata dia berpakaian gagal takut suami, suami meninggal kembali kepada pakaian lamanya. Suaminya nggak di rumah dia akan kembali kepada tradisi lamanya. Maka ini mengajarkan kepada kita seorang suami hendaklah terus-menerus berupaya menyampaikan ilmu kepada istrinya. Dan jangan tergesa-gesa mengancam dan seterusnya. Kau nggak patuh, nggak usah ceraikan. Enggak. Karena kita ya diajarkan dalam agama kita ini wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Kami nggak akan pernah mengadab satu kaum sampai kami mengutus kepada mereka rasul. Artinya harus tegak hujah, sampaikan hujah alasan dengan cara yang baik yang bijak. Agar dipahami sang istri dengan cara yang bijak. Ya, bukan langsung dengan marah-marah dan seterusnya. Wallahu tabaraka wa taala alam. Nah. Ya, benar sekali. Tentunya ketika suami menasihati dengan bijak juga saja ya. tidak iya. langsung iya. memberikan ancaman seperti ya, iya. tidak masuk neraka atau sebagainya. Benar. Nah. Ya kita lanjutkan sesi tanya jawab ini untuk kesempatan selanjutnya masih di lain telepon silakan bagi anda yang ingin bertanya secara langsung kita sapa kembali. Nah, halo. Ya halo. Ya terputus kembali 021 823 6543 untuk anda yang ingin bertanya secara langsung kita sapa kembali. Halo. Ya, silakan. Baik, sudah terhubung, silakan Ibu atau Bapak. Halo. Ya, Assalamualaikum. Ya, Ustaz, saya punya masalah. Iya, dengan siapa di mana mohon maaf? Dengan Ibu Rini dari Lampung. Ya, silakan Ibu. saya itu sudah meninggal Pak Ustaz. Ya. Cuman dengan berbagai cara saya dengan cara ya zikir, sholat, segala macam. Tapi kok masih tidak tenang dan saya itu Pak Ustaz. Hmm. Bagaimana ya Pak Ustaz caranya menenangkan hati saya itu? Melupakan suami yang meninggal gitu Bu? Iya, baru ya. 40 hari. Ya. Ya. Ya, terima kasih. Baik. Silakan. Bismillah, alhamdulillah ba'da ibu kita dari Lampung bertanya bagaimana cara menenteramkan hati kita setelah kepergian suami kita terus menerus mengingat bersedih. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sang ibu yakni ibu harus beriman dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita ditetapkan untuk mengimani enam rukun iman. Yang diantaranya adalah al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Mengimani semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala, baik yang berkaitan dengan hal-hal yang dianggap baik oleh manusia ataupun yang tidak dianggap manusia Tentunya ibu yang Allah muliakan, setiap kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Inna Lillah wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Suami ibu itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala, titipan kepada ibu. Beberapa saat, mungkin 60 tahun, 70 tahun dan bukan milik ibu. Ketika sang pemilik mengambil suami ibu, ikhlaskan, relakan. Persis sebagaimana ungkapan yakni Ummu Sulaim kepada Abu Talha. Tatkala anak Ummu Sulaim wafat, Abu Talha pergi musafir. Ketika pergi anaknya sakit dan ketika pulang ternyata anaknya meninggal dan belum dikebumikan. Maka Ummu Talha menyembunyikan anak tersebut dalam kamar bertanya sang suami bagaimana keadaan anak kita. Kata Ummu Sulaim, sungguh anakmu sekarang dalam keadaan baik-baik. Dalam keadaan baik sekarang telah tenang. Sakana dia telah tenang. Sang suami menganggap anaknya telah sembuh, padahal anaknya telah meninggal. Setelah dia berupaya, yakni menghidangkan segala macam hidangan kepada suaminya, melayani suaminya, akhirnya mereka pun berkumpul pada malam tersebut. Setelah suaminya tenang, berkatalah sang istri, wahai suamiku, bagaimana pandanganmu andai kata ada seseorang menitipkan kepada kita barang di rumah ini. Kemudian datang masanya dia menyebut barang tersebut. Boleh kita tahan? Kita tahan? Titipan tersebut kata suaminya nggak boleh. Itulah kezaliman, nggak boleh. Berikan kepadanya. Maka berkatalah sang istri, "Ista ihtasibil ajra indallah." Hendaklah kau mohon ganjaran kepada Allah sesungguhnya anakmu telah meninggal. Sesungguhnya anak kita adalah titipan Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada kita dan telah mengambilnya. Subhanallah. Maka sang ibu hendaklah senantiasa rela dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena suami ibu adalah bukan milik ibu, milik Allah Subhanahu wa taala bahkan nggak ada maknanya kesedihan yang melanda ibu nggak ada maknanya tapi hendaklah ibu sebagai tanda bakti kepada suami setelah meninggal hendaklah ibu berupaya memperbanyak doa untuknya andai kata Allah nanti ibu punya kemampuan untuk pergi haji ya telah pernah pergi haji sekali boleh ibu menghajikan sang suami mengumrohkan sang suami setelah ibu pergi umroh subhanallah bersedekah dengan niat suami ini tanda berbakti kepada suami kemudian menyambung silaturahmi kepada kerabatnya ya memberikan e, hadiah-hadiah kepada kawan-kawan dekatnya ini diantara cara menyambung silaturahmi kepada suami setelah meninggalnya maka bukanlah kita dipintakan untuk terus-menerus bersedih karena terkala kita bersedih yang berlampauan sampai puluh hari nggak pernah hilang menunjukkan kita nggak rela dengan takdir Allah Subhanahu wa taala padahal yang diambil adalah miliknya sendiri kenapa kita harus tahan wallahu tabaraka taala alam Baik, ya Masya Allah, jazakallah khairan atas eh, jawaban dan juga nasihatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketabahan dan kesabaran untuk Ibu ini dan yang semisalnya di, dari pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Baik, Ustaz, dari pertanyaan pesan singkat. Ya, tentunya kita ketahui bahwa uh, eh, pacaraya itu bisa terjadi karena talak ataupun yang dalam istilah datang dari istri itu khulu Ustaz iya, ya. ya. Nah, pertanyaan mengatakan Ustaz Afwan, Apakah hulu wajib dipenuhi oleh suami? Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Hulu adalah peristiwa ketika sang istri merasa nggak nyaman dengan suaminya dengan berbagai macam hal. Yang jika dipertahankan boleh jadi dia akan durhaka kepada suaminya. Dan ini pernah terjadi dengan salah seorang sahabiah ya di masa Rasulullah SAW. Dia punya seorang suami ya yang suaminya tidaklah ya suaminya ini tidaklah yakni indah dan elok dipandang mata. Andai kata suaminya berkumpul dengan yang lain, suaminya yang paling jelek. Suaminya seorang laki-laki yang saleh. Ya, hal ini membuat sang istri akhirnya merasa tidak dapat berbakti kepada suaminya. Berhari-hari dia menahan diri supaya tidak durhaka kepada sang suami. Akhirnya datanglah dia menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan dia berkata, "Ya Rasulullah, ini akrahul kufra ba'dal Islam. Saya sangat khawatir kekufuran setelah saya Islam. Ya, saya takut ke, yakni kembali kekufuran hingga bisa setelah saya Islam. Sungguh saya tidaklah mencela pada suami saya gara-gara akhlaknya ataupun agamanya. Tapi khawatir tidak mampu berba berbuat baik kepadanya. Maka ketika itu Rasulullah memahami dia tidaklah sedikit pun juga memiliki kecintaan kepada suaminya dan tidak mampu hidup dengan suaminya. Maka Rasulullah merintahkan kepadanya untuk mengembalikan maharnya afaturdina eh, hadiqatahu apakah itu apakah engkau mau mengembalikan mahar yang diberikan kepada dalam bentuk kebunnya dikatakan ya akhirnya dikembalikanlah mahar tersebut dan keduanya dipisahkan inilah namanya khulu pertanyaannya wajibkah sang suami menerima khulu daripada sang istri tentunya kita katakan sang suami itu berupaya terlebih dahulu mencari akar masalah kenapa sang istri minta khulu kalau dapat diketahui akar masalah mungkin karena satu hal dua hal Anda kata bisa diselesaikan kenapa harus berpisah wasuluh khairun damai terbaik. baik tapi Anda kata sang suami melihat nggak akan mungkin lagi dapat keduanya hidup bersama kecuali sang istri tidak akan menunaikan hak-haknya dan suami nggak sabar nggak mampu bersabar sang istri nggak mampu menjalankan kewajiban-kewajibannya dan sang suami khawatir nggak sabar dan akan berbuat maksiat maka selanjutnya suami itu harus menerima permintaan istrinya tapi tidak kita katakan langsung ya karena perempuan itu senantiasa yang yakni bersandar kepada perasaannya. Karena itu dalam Islam hak talak itu diberikan kepada laki-laki. Kalau diberikan kepada wanita, alangkah mudahnya mereka menceraikan suami mereka. Karena itulah perlu timbang kembali oleh sang suami. Boleh jadi hari ini minta khulu, nanti malam dia enggak enggak seperti itu lagi, berubah. Gampangnya wanita berubah, subhanallah. Karena itulah sang suami harus arif dan bijak, mencari akar masalah apa. Dan berusaha untuk mencari penyelesaian dengan jalan-jalan damai. Wallahu tabaraka taala alam. Baik, masyaallah. Silakan bagi Anda, pendengar maupun pemirsa yang lainnya yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan ini, kami berikan kesempatan kembali. Baik, halo. halo Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa, di mana? Dengan Ainun di Cijinong. Baik, Bu Ainun, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Barakallah. Ustaz, apakah misalkan jika suami mengatakan cerai Hmm? Akan tetapi, eh, maksud gini, Silakan. misalkan hmm. si istrinya telat sebulan misalkan ya, telat sebulan nggak head, yeah. nah lalu si suami mengatakan jika kamu tidak tidak menjaga kandungan saya, maka saya akan ceraikan. Nah, tetapi setelah seminggu kemudian si istri ini head. Ya. Apakah cerainya ini berlaku atau tidak Ustaz? Ya. Baik. Syukran. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ada namanya talak bersyarat, namanya ta'liq talak. Misalnya sang suami berkata, "Andai kata engkau keluar rumah, engkau saya ceraikan." Ini andai terjadi peristiwa keluar rumah akan cerai lawan tersebut. Nah, ya. Namanya talak bersyarat e, andai kata kita melihat dalam kasus yang tanyakan kepada kita ini seorang wanita telah telat yakni haid selama satu bulan lalu suami berharap agar sang istri ini hamil kemudian dia berkata andai kata engkau tidak kau jaga kehamilanmu ini engkau akan saya ceraikan ternyata setelah seminggu setelah itu dia pun haid apakah jatuh talak kita katakan enggak jatuh talak karena sang istri ya Siapa di antara perempuan yang mau menggugurkan hanya kecuali perempuan-perempuan yang jalang, yang zalim, dia juga mau. Tapi siapa yang dapat menentukan ya yakni umur kehamilan seorang? Siapa yang dapat menentukan seorang akan diberikan atau tidak? Maka ketika dia haid itu semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak membuat jatuhnya talak. Kecuali andai kata memang misalnya sang istri sengaja menggugurkan kehamilannya dia gugurkan setelah setelah hamil mungkin tiga bulan empat bulan dia gugurkan dia nggak dijaga bahkan sengaja digugurkan datang dia ke dokter-dokter yang zalim dia aborsi ketika itu jatuh talak karena terjadi apa yang disyaratkan tapi dalam kondisi yang tanyakan insya Allah nggak ada masalah Allah taala alam Nah, di belakang Ibu Ainun tadi, silakan Anda yang ingin bertanya secara langsung, kita berikan kesempatan kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya baik, Ibu dari mana, Bu? Iya silakan. Dari Pangkal Pinang. Iya silakan ibu. Mau tanya. Nah. Uh, saya kan sudah suami saya kan dipindah-pindah kerja, jadi. Iya. Iya, Ibu, mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu radio maupun televisi monitornya. Dapat mendengarkan suara melalui gagang telepon saja. Silakan Ibu suami saya karena dipindah-pindah kerja, yeah. saya anak-anak karena masih kecil-kecil saya nggak mengikuti. Yeah. Dan saya tinggal di ini. Tapi sekarang alhamdulillah sudah saya saya ikut. Tapi pernah uh, waktu itu saya pernah berdoa, ya Allah, uh, apa apa berdoanya itu gini, ya Allah uh, untuk menebus menebus dosa saya itu saya ingin istilahnya itu suami saya itu uh, meninggal tuh di, di pelukan saya gitu loh untuk membimbing dia gitu apa dosa nggak gitu dosa iya. ya inti pertanyaannya adalah uh, doa tersebut atau ya. bagaimana ya ibu iya ya nah nah dapat oke oke Ya, ditunggu jawabannya Bu ya. Bismillah, alhamdulillah oh, ya. ada. Di antara faktor terjadinya perceraian adalah ketika sang suami berpisah dengan istri. Mungkin berpisah pekerjaan dan seterusnya. Ini yang tersebab besar terjadinya perceraian. Hmm. Sang istri nggak mau ikut dengan suami. Sang suami ditugaskan ke satu daerah, istri nggak mau. Akhirnya mereka berpisah lama. Semakin lama berpisah, apalagi jarang komunikasi, akan menghilangkan kecintaan. Menghilangkan ketergantungan kebutuhan dan akan memunculkan hal-hal yang baru. Ya boleh. Kita melihat banyaknya kasus perselingkuhan. Kenapa? Karena berpisah. Kita melihat banyaknya kasus-kasus TKW, contohnya yang bekerja luar negeri. Akhirnya apa yang terjadi? Suaminya selingkuh. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia sendiri selingkuh. Ya dan billah. Maka diantara sebab perceraian adalah yakni ketika tidak berkumpulnya dua manusia ini dengan berbagai macam sebab bahkan diantara faktor yakni terjadi perceraian adalah ketika sang suami tidak yakni tidak sering di rumah, selalu pergi. Ya, apapun alasannya. Ketika dia lebih senang bermalam dengan sahabat-sahabatnya bergadang, dia tinggalkan istrinya, ini sebab. Pulang kerja dia seharusnya bersatu, ya, ini berkumpul dengan anak keluarganya, Istri dia enggak. Pulang kerja langsung ke warung, ke kedai kopi, main catur, main gitar, lihat mungkin pulang malam jam 2, jam 1, ini sebab faktor. Atau mungkin sebagian suami yang kerjanya ini selalu pindah-pindah tempat. Subhanallah. Anda yang kata sang istri nggak bersabar dan yang nggak bersabar akan muncul permasalahan. Subhanallah. Dan kita banyak melihat hal yang terjadi. Maka hendaklah sang istri ketika diminta suami untuk ikut dia. Misalnya dia mandah, di, diperintahkan untuk dimutasikan kerja ke tempat. Maka wajib bagi istri untuk mengikutinya. Dan nggak ada alasan baginya untuk mengatakan saya nggak siap pindah, saya nggak ikut, seterusnya. Wajib dia ikut kepada suaminya. Dan itu lebih baik bagi mereka segala macam kesusahan jika dihadapi bersama lebih baik daripada sang suami pergi sendiri ya dan sang istri akhirnya ditinggalkan dengan segala macam problemnya sang suami nggak pernah mengontrol istrinya demikian juga anak-anaknya ini sebab ada pun doa ketika seorang berdoa, berdoa sebagaimana ibu tadi tanyakan kepada kita bolehkah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala andai kata sang suami itu meninggal diperlukan kita ya sebenarnya ibu yang Allah muliakan hendaklah kita memilih doa-doa yang Rasul ajarkan yang dalamnya banyak kandungan-kandungan kebaikan. Kemudian mengamalkan doa-doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena lisan kita ini, karena ilmu kita yang terkadang nggak layak kita, nggak baik kita merangkai-rangkai doa. Apa maknanya ketika kita minta agar suami meninggal di, dipelukan kita? Nggak ada maknanya. Tapi kita berdoa agar sang suami dan kita semua di, ya, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Katakan Allah makhtum Alaihi Nabi husnul khatimah. Ya, ya Allah wafatkan kami di atas husnul khatimah. Itu lebih baik. Ya Allah berikanlah kepada suamiku keberkahan pada hartanya, kepada umurnya. Ya Allah berkahilah umurnya. Doa-doa semacam itu yang lebih baik. Daripada sekedar minta, walaupun dia enggak salah. Ya enggak salah, tapi hendaklah seorang itu mencukupi diri dengan berdoa daripada segala macam untayan-untayan doa yang indah yang terdapat dalam kitab Allah dan sunnatul Rasulullah SAW. Terkadang kita melihat ada orang berdoa, Ya Allah panjangkan umurku, Allah matawil a'marana. Ya Allah panjangkan umur-umur kami. Subhanallah. Ini doa yang enggak berkah. Karena yang kata umurnya panjang sampai 100 tahun, dia pikun, pandangan matanya udah lagi nggak melihat, telinganya peka, menjadi urusan bagi orang, menjadi beban. Kadang dia pipis nggak lagi kontrol, buang air besar nggak kontrol, menjadi beban bagi keluarganya. Untuk apa kita berdoa kepada Allah minta umur yang panjang? Tapi mintalah keberkahan umur. Maka cukuplah bagi kita berupaya untuk mengamalkan yakni apa-apa yang terdapat dalam doa-doa Al-Qur'an Karim maupun dalam doa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأتوب إليه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته